السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين وبه نستعين ونصلي ونسلم ونبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين وبعد kaum muslimin, kaum muslimat, para pendengar Radio Roja dan pemirsa Roja TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Uh, kita masih melanjutkan tema buyu jual beli dan muamalah dari kitab Syekh Abdurrahman bin Nasir Sa'di yang sampai kita bab al-ji'alah wal ijarah ya. sampai kita bab tentang al-ji'alah dan ijarah e, muallif menggabungkan dua tema ini dalam satu bab karena banyak persamaannya tapi ada perbedaan yang sangat penting dalam hal ini Al-Ijarah kita bahas dahulu sebelumnya adalah Ijarah InsyaAllah pertemuan datang akan kita bahas tentang Ji'alah Al-Ijarah yang berarti sewa menyewa yaitu tamlik manfaatin ma'lumatin bi'iwadin ma'lumin memberikan menguasakan manfaat atau jasa baik jasa dari barang atau baik manfaat dari barang ataupun jasa dari orang diberikan diserahkan kepemilikannya kepada pihak yang lain bi'iwadin ma'lumin yang pihak yang lain memberikan iwat atau imbalan dari jasa atau manfaat tersebut ini yang dimaksud dengan al-ijarah hukum asalnya adalah boleh dan akad ini akad lazim bukan akad jaiz pernah kita bahas tentang apa yang dimaksud dengan akad jaiz dan lazim akad lazim tidak bisa dihentikan atau diakhiri oleh salah satu pihak begitu saja tapi mesti ada kesepakatan dari awal atau kesepakatan yang mendatang dari kedua belah pihak untuk mengakhiri akad tersebut ini dinamakan dengan akad lazim al-ijarah sebuah akadnya sangat penting sekali bagian dari jual beli. Kalau jual beli adalah mubadalatu malin bimalin tamlikan wa tamallukan, tukar menukar harta, harta dengan harta, tapi kalau ijarah di sini ada unsur jasa. Harta ditukar dengan jasa, maka ini namakan dengan ijarah. Al-ijarah dianjurkan dan disyariatkan dalam Islam dan sudah ada semenjak lama dan bahkan Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dalam Al-Quran tentang al yang terjadi antara Musa alaihi salam dengan rajulun salih, bapak dari wanita yang nanti menjadi istrinya. Qalat ihdahuma ya abati istajir, inna khaira man istajarta qawiyul amin. Ketika Musa alaihi salam setelah memberikan uh, bantuan kepada dua orang anak wanita yang mengembalakan kambingnya yang Musa melihat dia menjauh dari tempat orang-orang mengambil air untuk gembalaannya maka Musa memberikan bantuan untuk memberikan air kepada kambing-kambing dua wanita ini setelah itu Musa duduk di bawah pohon kemudian beliau mengatakan Rabbi inni bima anzalta ilayya min khairin faqir Ya Allah, aku sangat membutuhkan kebaikan yang engkau turunkan kepadaku. Kedua wanita tadi setelah mendapat jasa dari Musa alaihissalam pulang ke rumahnya dan mengatakan apa yang terjadi kepada orang tuanya yang sudah uh, lanjut usia ini. Maka orang tua mereka meminta Musa untuk datang ke rumahnya. Musa alaihissalam datang ke rumahnya. Ketika sampai di rumahnya dan Musa mengkisahkan apa yang terjadi dengan dia, yang dia adalah telah melarikan diri dari Fir'aun karena uh, sengketa antara seorang Israel dan Qubti kemudian Musa uh, memukul salah seorangnya dan meninggal kemudian Musa melarikan diri dari uh, kaum uh, Firaun tersebut Musa menceritakan kepada Rajul soleh tersebut dan laki-laki itu mengatakan bahwa kau berada pada tempat yang aman lalu apa selanjutnya salah seorang wanita dari anak uh, orang tua tersebut meminta kepada bapaknya istajirhu wahai bapakku angkat dia menjadi orang upahan kita yaitu untuk mengembalakan kambing inna khairan man istajartal qawiyul amin sesungguhnya yang paling baik engkau angkat menjadi orang upahan adalah al-qawi al-amin sifat ini paling penting untuk dipenuhi oleh orang-orang yang menginginkan kerjaan yang baik dan hasil yang baik. Bila Anda ingin mempekerjakan orang, lihat dua sifat ini. Yang dikatakan oleh wanita ini dan dibandingkan oleh Allah dalam Al-Quran, Inna khairan man istajartal qawiyul amin. Sungguhnya orang yang paling baik untuk engkau angkat menjadi orang upahan, al Cakap, kuat. Kuat dalam melaksanakan tugasnya. Dan ini tentu berbeda uh, dari satu tugas kepada tugas yang lain. Tugas yang berkaitan tentang keahlian, ya tentu berarti maksudnya di adalah profesionalitas ya bukan saja kuat dalam tenaga al-amin sifat yang kedua adalah sifat al-amanah sifat yang amanah bila diangkat salah seorang orang uh, upahan orang gajian dia orangnya cakap pintar dan ahli di bidang ini tetapi tidak amanah apa hasil dari akhir pekerjaan ini akan menyebabkan bahwa pihak yang memberikan pekerjaan ya, atau yang menggajinya akan dirugikan oleh orang ini. Dengan kepintarannya, dia bisa menyebabkan orang tersebut menjadi rugi karena tidak ada sifat amanah dari diri orang ini. Maka apa yang diungkapkan oleh, oleh wanita ini yang kemudian diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala dua sifat yang sangat penting untuk dimiliki oleh orang yang ingin mendapatkan pekerjaan yang baik dan bagi orang yang ingin untuk mendapatkan seorang pekerja yang baik. Walhasil akad ini adalah akad yang boleh dengan dalil tersebut. Syarat dan rukunnya mualif tidak jelaskan lagi di sini karena memang telah beliau jelaskan dalam syarat dan rukun jual beli. Maka kita tarik syarat dan rukun dalam jual beli ke dalam syarat dan rukun dalam ijarah. Ya. Hanya kita ganti saja istilahnya. Dalam akad jual beli ada di sana al-ba'i wal mushtari, ada penjual dan pembeli. Dalam akad al-ijarah ada muajir, ada mustajir. Ada mustajir atau ada muajir, ada ajir. Ada orang yang menyewakan barang, ada orang yang menerima sewa ada mustajir, ada ajir. Untuk jasa orang, ada orang yang meminta jasa, ada orang yang berikan jasa ini, maka dengan ajir. Persyaratan mereka semuanya adalah seperti yang sebelumnya, yaitu balik, kemudian berakal, kemudian ridho. Ya, Bagaimana dengan jasa seorang anak yang belum balik? Bolehkah disewakan? Ya, kembali permasalahannya kepada permasalahan orang yang berjual beli yang belum balik. Baik dia sebagai pembeli maupun penjual. Sebelumnya kita katakan untuk hal-hal objek jual beli yang memang kebutuhan anak-anak dibolehkan maka dalam al-ijarah syah menyewa untuk dalam jasa yang bisa diberikan oleh anak-anak yang biasa diberikan oleh anak-anak maka hukum asalnya adalah boleh. Ya. Hukum asalnya adalah boleh. Bila jasa yang tidak bisa diberikan oleh mereka maka tidak boleh. Apa jasa yang bisa diberikan oleh anak? Apa saja yang bisa diberikan oleh anak? Namanya kita minta dia untuk membantu pekerjaan ini untuk melipat sebuah uh, produksi barang ya boleh kita berikan upah kepada mereka dalam hal ini ya untuk suatu yang hal yang bisa mereka lakukan atau seperti umpamanya untuk menjagain barang ya juga bisa kita berikan membuat akad ijarah dengan anak ini kemudian tidak ada persyaratan muslim seperti persyaratan jual beli maka dengan demikian e, menyewakan atau menyewa menyewakan tempat atau rumah kepada non muslim hukum asalnya boleh ya tempat kepada non muslim hukum asalnya telah boleh atau kita menyewakan mengangkat jasa mengambil jasa seorang non muslim kita angkat dia sebagai pekerja kita bawahan kita hukum asalnya boleh kecuali pekerjaan yang ini adalah rahasia Allah mengatakan ya ayyuhalladzina amanu لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر Allah mengatakan Wahai orang beriman Janganlah jadikan bitonah Orang terdekat kalian Selain kalian Artinya non, jangan anggap non muslim sebagai orang dekat kalian hmm. Dan Umar radhiyallahu taala pernah memarahi salah seorang amir beliau Abu Musa al-Ash'ari di Irak yang mengangkat juru tulisnya sebagai non, seorang non muslim lalu beliau bacakan firman Allah Subhanahu wa taala ini ya ayyuhallazina amanu la tattakhidhu bitanatan min dunikum la ya'lunukum khabala mereka menyimpan hal-hal yang tidak baik dalam jiwa mereka ya Abu Musa al-Ash'ari kenapa beliau mengangkat? Karena beliau mengetahui hukum asalnya boleh berarti. Kalau tidak dari awal dia tidak akan mengangkat. Tapi Umar mengkhawatirkan ketika ini menjadi juru tulis, rahasia kaum muslim akan diketahui dia maka tidak baik kita rumah tangga muslim ya mengangkat orang yang bekerja di rumah 24 jam dengan kita dengan anak-anak kita mengangkat non muslim tidak baik hukum asalnya memang boleh tapi asarnya dia pengaruh dia terhadap anak-anak akan jelas ya baik, anak akan terbawa ada dalam dalam istilah psikologi Mas Rabu saya pernah pelajari ada namakan dengan muhaka wa taqammus Muhaka artinya uh, taqammus artinya seorang berusaha mencontoh orang yang menjadi figurnya. Bila seorang anak dekat dengan seorang baik namanya babysitter atau pembantu atau apa namanya atau sopir umpamanya dekat dengan seseorang ini menjadi figur dia maka dia akan berusaha mencontoh perilaku orang ini atau dinamakan dengan takomus. Takomus ini tanpa dia sadari karena hubungannya yang dekat sering kita lihat seorang teman dengan teman teman ini hampir apa dengan teman ini dilakukannya mirip dari sampai pun cara berjalan ini namakan dengan tangumus dia sebetulnya tidak ingin meniru tetapi terbawa oleh karena itu untuk dijadikan bitona ingat jangan ambil orang yang dunikum orang yang selain dari kalian lalu bagaimana seorang non muslim seorang muslim yang bekerja kepada non muslim bolehkah atau tidak hukum asalnya boleh karena dalam muamalat, dalam ijarah tadi kita katakan tidak ada di sana persyaratan harus dengan muslim. Boleh. Dan Rasulullah SAW ya, pernah juga mengangkat non muslim untuk sebagai orang upahan. Ya. Mengambil dari salah seorang suku uh, jahiliyah sebagai khiritan sebagai uh, penunjuk jalan beliau ketika hijrah Ya. Eh, kemudian Ali bin Abi Thalib juga pernah bekerja kepada seorang Yahudi. Diriwayatkan Imam Ahmad dalam musnadnya, "Istaqa li rajulin min Yahudi ad-dalbu bi tamrah." Beliau eh, seorang Yahudi minta untuk diberikan jasa agar membawakan air menyirami kebunnya, kebun kurmanya dengan imbalan satu ember yang dibawa dari tempat yang jauh tentunya kalau dekat <laughs> tidak di tempat yang jauh satu ember mendapatkan satu biji kurma dan Ali melakukannya ya beliau menerima uh, upahnya sekitar beberapa biji kurma dan diberikan kepada Rasulullah dan Rasulullah ikut memakannya ini motivasi kepada kaum muslimin kepada para pemuda ya pada orang-orang yang memiliki tanggung jawab sekurang-kurangnya diri sendiri. Kafa bil mari isman ayyudhi amiyyaud. Rasulullah mengatakan, cukuplah dosa. Artinya, kalau tidak ada dosa kecuali ini lakukan seseorang cukup. Seseorang melalaikan, membiarkan orang-orang yang ada dalam tanggung jawab dia. Melalaikan dirinya, melalaikan anak istrinya, berpangku tangan, kemudian beralasan, saya sudah melamar pekerjaan kemari, mengajukan kemari, apply kemari, tapi tidak ada yang menerima saya bekerja Ya, siapakah tidak ada orang yang menerima Anda bekerja untuk mencuci piring di sebuah rumah makan? Bila memang belum dapat pekerjaan yang baik tadi, perlu dapat makanan untuk bisa Anda makan dan keluarga makan sehari. Seperti dilakukan Ali bin Abi Talib? Siapa Ali bin Abi Thalib? Ma'ruf bagi kita siapa Ali bin Abi Thalib. Ya. Anak paman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian menantu Rasulullah suami Fatimah. Kemudian bapak dari Hasan dan Husain. Sayyidah syababi ahli jannah bapak dari para pemuda pemimpin para pemuda di surga adalah alasan. bapak mereka dahulu bekerja kepada seorang Yahudi Ali bin Abi Thalib bekerja kepada seorang Yahudi dengan upah satu biji kurma setiap satu ember yang dia bawakan maka tidak sepantasnya seorang muslim berpangku tangan ya kemudian beralasan wah itu mah kerja bukan bukan saya saya satu anda S1 ya tapi belum diterima bekerja di tempat yang layak, bekerja apa adanya untuk menafkahi diri sendiri sekurang-kurangnya. Atau bila sudah mempunyai tanggung jawab anak dan istri, berikan nafkah kepada mereka. Ketuk pintu tempat pekerjaan. Cari toko, cari rumah makan, cari ini. Apa yang bisa Anda berikan jasa? Sampaikan kepada mereka. Hari ini saya tidak ingin jadi bekerja di pada bekerja di tempat ini dengan gaji tetap tidak pakai ini. Apa yang bisa saya kerjakan hari ini? Apa dapat upah untuk makan saya dan keluarga saya hari ini? Cukup. Ya. Baik, saya kira ini saja sebelum kita lanjutkan pertemuan selanjutnya mengenai tentang ma'kud alai tentang uh, objek dari akad ijab. ya. Baik Ustaz Barakallahu Fikum wa Jazakallahu Khairan Terima kasih atas penguraian materi di kesempatan pagi yang berbahagia ini Dari pembahasan kitab Manhajus Salikin Dan Ikhwatal Islam kita telah masuki pembahasan mengenai ijarah yaitu sewa menyewa. Semoga saja penjelasan dari Ustaz tadi dapat memberikan manfaat untuk kita dan tambahan ilmu bagi kita semuanya. Dan berikutnya bagi ukhatal Islam yang memiliki permasalahan-permasalahan dalam permasalahan fikih atau sewa menyewa ini silahkan dapat menghubungi kami di 0218236543 atau mengirimkan pesan singkat di 081317776543. Dan kesempatan pertama kami berikan kepada Anda. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan ibu siapa di mana? Dengan ibu Ida. Silakan ibu. Pertanyaan langsung ke Ustaz. Ya. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi. Saya mau bertanya Ustaz. Eh, semua kan bank syariah punya ribawi. Eh, semua iya. apa ibu? Semua bank syariah sifatnya ribawi. Kalau misalnya eh. suami memaksa berusaha untuk mengambil uang uang kur bagi itu kredit usaha rakyat. Uang apa ibu? Apa, uang anu, uang apa namanya? Eh, uang kur kredit usaha rakyat itu kur, kredit usaha rakyat. Yeah. Iya. yeah. terus. Apakah eh, eh, istrinya menolak, tapi eh, suami ngotot kalau istrinya tidak mau mengambil maka eh, suaminya akan menceraikannya begitu. <laughs> Apa yang harus dia saya lakukan untuk jangan keluarin mohon pencerahannya sudah. Terima kasih Bu. Ya akhi, semudah itu karma tangga bercerai. Allah mas. Uh, eh, permasalahan yang ditanyakan oleh Ibu Ida tentang permasalahan Eh, kredit usaha kecil ya yang disalurkan melalui lembaga keuangan syariah yang menurut ibu Ida adalah riba kemudian suaminya memaksakannya kalau tidak akan diancam untuk menceraikannya pertama uh, kita tinjau dari sisi kredit yang dimaksud ini apa ya kalau memang kredit itu bentuknya adalah diberikan uang kemudian nanti dikembalikan dengan uang yang bertambah ya ini jelas riba maka tidak ada bagi seorang wanita pun untuk mentaati si makhluk manapun juga dalam rangka maksiatil khaliq la ta'ata makhluk fi maksiatil khaliq tidak ada ketaatan kepada makhluk dalam maksiat khaliq karena ini adalah riba ya ini adalah riba bila ini riba, sampaikan kepada suaminya. Ya, bila ini riba, sampaikan kepada suaminya juga. Wahai suamiku tercinta, ya. Anda cemburu atau tidak kalau saya umpamanya berzina? Apa jawaban suaminya? ya pukul kamu baik. <laughs> saya yang pertama merajam kamu dengan batu yang paling besar saya pertama merajam kamu baik. lalu sekarang anda suruh saya untuk melakukan perbuatan riba bukankah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam telah mengatakan dalam hadis yang disohhikan di ghairihi oleh Syalbani dan Al-Bazzar beliau mengatakan ad-dirhamu alladhi yusibuhu ar-rajul min riba a'zam 'inda Allah fil khati'ati min sittin wa thalasina zaniyah satu dirham yang didapatkan oleh seseorang yang berasal dari riba satu perak yang didapatkan dari riba dosanya di sisi Allah Subhanahu wa taala lebih besar daripada berzina 36 kali. Wahai suamiku, mana rasa cemburu kamu? <laughs> ya. Iya. Sekarang kamu suruh saya untuk mengambil angkat riba, anggap ah, yang angkat riba yang pertama kita kita akan angkat riba. Mau kamu berarti saya berzina 36 kali? Dan ini kata Rasulullah SAW. Iya. Kalau dibilang mau, oh berarti suami <laughs> memang sudah tidak baik dari awal. Hmm. Tapi syariat tidak ada suami yang mengatakan akan mau. Iya. Ini satu perak, satu dirham, satu perak. Apalagi kalau pinjamannya 5 juta perak kali 36 berapa kali? Iya. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, kalau umpamanya yang diberikan bukanlah uang, tapi yang diberikan oleh lembaga tersebut seperti umpamanya peralatan untuk pengembangan usaha, alat produksi dan dibelikan dengan cara murabahah dan terpenuhi semua akad murabahah atau yang diberikan adalah modal dalam bentuk mudorobah dan terpenuhi semua akad mudorobah maka hukum asalnya adalah boleh. Kecuali memang di sana ada pelanggaran-pelanggaran terhadap akad murabahah dan mudharabah ini. Ya, maka ada baiknya ibu tanyakan dulu kepada lembaga tersebut ini bentuk scam skema atau skema dari apa kredit yang Anda berikan, pembiayaan yang Anda berikan bentuknya bagaimana. Bila memang murni riba, kesampaikan kepada suami yang tadi. Bila masih hukum asalnya mubah, dalam bentuk murabahah dan mudharabah yang sesuai dengan syar'i ya maka insya Allah taala tidak masalah kita terima anjuran suami ya dan semoga Allah memberkahi usaha Anda dan berkahi rumah tangga Anda kemudian di sisi lain Anda sebagai suami ah, apa hak Anda untuk mangsa istri dalam hal ini hmm. hmm? karena harta masing-masing jangan Anda pikir ketika usaha istri berkembang Anda ikut maju tidak hmm. Rasulullah mengatakan, "Inna amwalakum wa dima'akum haramun 'alaikum." Bahwa harta dan darah kalian satu dan lainnya haram untuk diambil dan ditumpahkan. Hmm. Maka suami tidak boleh mengambil satu sen pun harta istri. Bagaimana istri tidak boleh mengambil satu sen pun harta suami kecuali dalam bentuk nafkah yang diberikan oleh suami. Ya. Fa in tibna lakum an syai'in minhum nafsa fakulu minhu hani'an mari'a. Allah mengatakan tentang mahar. Bila seorang laki-laki memberikan mahar kepada istrinya. Asalnya kan dari suami ini mahar mas kawin. Diterima oleh istri. Allah mengatakan, "Fa in tabna lakum syai'in minhum nafsa fakuluhu ni'am Kalau istri merasa baik hatinya, merasa tenang dan tentram, ya udah Mas ambil sebagian. Fakulu minhu hani mari'ah. Kata Allah, yang itu boleh kalian makan dengan cara yang enak. Maka bila tidak apa mafhum dari ayat ini? Bila istri tidak rela Anda ambil begitu saja, maka jangan dimakan. Ini adalah harta yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka apa hubungan Anda wahai suami? Kalau kaya, istri Anda yang kaya, bukan yang kaya. Dan ingat, kalau istri kaya biasanya suami jadi <laughs> jadi orang suruhan. Ya, hmm. walhasil, hmm. walhasil. Ya, Anda menganjurkan boleh. Ya. Bila ini sebuah kebaikan ya. bila ternyata adalah sebuah riba harusnya anda yang melarang istri anda ya. melarangnya <coughs> baik Ustaz Barakallahu Fikum terima kasih Allah atas ibu. nasihat dan jawabannya demikian Ibu Ida yang bertanya semoga ini menjadi nasihat kita uh, untuk semuanya yang ingin eh, berkredit mungkin pikir-pikir ulang insyaAllah yang berikutnya kami akan undang kembali bagi pemirsa dan pendengar Radio Roja yang ingin bertanya langsung silahkan halo Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi Dari Abu Faisal Bekasi Ustaz. Silahkan. Pertanyaan langsung Ustaz. Ustaz. Ya. Ana mau tanya Ustaz. Eh, Anak punya ponakan. Eh, dia seorang istri dari salah seorang gitu ya. Kemudian dia terlibat salah satu uh, utang kepada rentenir dan lain-lain sebagainya. Uh, dari uh, utang itu dia itu sepertinya tidak bisa untuk melunasi uh, dengan jalan dari suaminya atau harta suaminya karena suaminya seorang pekerja rendahan. Nah, di situ dengan urun rembuknya keluarga karena dia punya rumah si ponakan saya itu atas nama dia. Rumah memang rumah rumah ponakan itu. Betul. Ke rumah suaminya. Iya, bukan itu rumah dari hasil anu Ustaz. Tanya sendiri. Ah, dari hasil waris. Oh, waris toh. Iya, dulu itu saya saya belikan rumah itu supaya uh, dia itu nanti tidak memikirkan masalah uh, masalah perumahan. Oh, iya. Nah, dengan terlibatnya utang seperti ini, utangnya untuk diri dia atau untuk suaminya? Dia. Oh, iya, bukan suaminya. Oh, iya. Tanpa sepengetahuan suaminya. Iya. Itu utangnya. Dan totalnya itu juga cukup lumayan. Iya, terus. Sekitar eh, uh, 50 juta. Nah, hmm. ini rentenir ini kan berbahaya. Saya memberikan suatu solusi, <coughs> itu rumah harus dijual. Kemudian uh, perkiraan saya adalah rumah itu lakunya sekitar 200 lah mungkin yeah. pasarannya. Kemudian kamu lunasi semua itu hutang, bereskan. Nah, terus saya juga tidak percaya lebihan dari uang jualan itu akan saya kasihkan kepada dia lagi karena dia orang yang nggak amanah Ustadz nih. Saya si. sudah tahu kelakuannya dia atau karakter dia. Karakter ada yang ponakan ini. Ponakan saya itu, saya. yang perempuan itu Terus. tidak amanah, sering mengkhianati masalah kebohongan dengan suami. Terbukti masalah hutang-hutang itu tanpa sepengetahuan suami. Eh. Nah ini, jadi kan dia sudah punya anak, sudah dua perempuan semua. Yeah saya punya rencana kelebihannya itu juga nanti akan saya belikan rumah yang lebih kecil tapi atas nama anaknya itu dibolehkan enggak Ustaz? Iya, baik ya, itu, Ustaz. -hmm. Oh, sebentar, antum sebagai paman, paman betul. Dapat perwalian dari siapa? Dari orang tuanya yang laki-laki orang dulu. Orang tuanya beliau terhadap kakak saya semuanya sudah meninggal, ya. bapak ibunya. Mereka dulu mewalikan kak, tolong lihat ponakan kamu begitu. Ya, Tuh, artinya masih jagalah ini anak ya, gitu. mm Kan otomatis saya sebagai wakil orang tua Ustaz ya. Iya. Mm. Karena dia anak tunggal. Ya. Tidak mm. ada tidak eh. punya suaminya tidak mampu juga berbuat. Mampu, Maksud saya kan? buat mengatur dia mampu tidak suaminya? Sepertinya sudah angkat tangan Ustaz. Semalam juga udah ngomong sama saya Om saya udah angkat tangan paman. Baik. Hmm. Jadi beliau juga maklum saya sendiri melihat uh, kondisi dari kondisi keuangannya juga dia ya pegawai rendahan lah iya. hasilnya. Yeah. Nah, yeah. Jelas. Ini eh. ya mohon uh, solusinya Ustaz. Jadi Allah apa boleh seperti itu tindakan saya seperti itu ya. Ustaz. Ya. Terima kasih Bapak yang bertanya, ditunggu jawabannya dari Ustaz. Silakan. Ya. kalau Hero Faisal, tentang kasusnya saya kira jelas. Mm -hmm. uh, dalam hal ini kita pernah membahas tentang al-hajar wa taflis. Kapan seseorang itu ditahan untuk tidak sewenang-wenang terhadap hartanya, walaupun hartanya sendiri. Allah mengatakan ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما وارزقوهم فيها واكسوهم وقولوا لهم قولا معروفا kata Allah subhanahu wa ta'ala janganlah kalian berikan kepada orang-orang bodoh harta yang merupakan pokok dari kehidupan kalian tetapi berikan mereka rezeki dari harta tersebut berikan makan mereka dari tersebut dengan cara yang baik bila uh, seorang wasi orang yang mendapat amanah dan ini dalam hal ini adalah Abu Faisal amanah dari saudaranya untuk menjaga harta dari keponakannya ini uh, wasi boleh ber, berbuat seenaknya seperti yang tadi beliau katakan untuk kemaslahatan dari mauliyah dari orang yang dijaganya eh, uh, dia dalam hal ini keponakannya tadi maka boleh dia menjualkan rumah tadi lalu ditutupi hutangnya utang wanita ini ke rentenir tadi dan kemudian katakan kepada rentenir ini pertama dan terakhir ponakan saya menyambut utang kepada anda kami tidak percaya lagi dengan ponakan kami ini kami anggap dia syafi dia tidak bisa mengendalikan harta kedepannya kalau anda memberikan pinjaman ingat kami tidak akan bayar lagi karena rumah ini akan kami pindahkan kepada dia sudah tidak punya harta suaminya pegawai rendahan kalau Anda tetap memberikan pinjaman, urusan Anda dengan dia. Anda mau dibawa ke polisi, terserah Anda. Hmm. Sehingga dia tahu. Sehingga rentenir ini jadi tahu. Maka boleh dijual rumah tadi, kemudian untuk mengamankan rumah tadi, diberikan atas nama anak-anaknya, boleh. Tapi, tetapi, selagi Anda masih hidup, sampaikan itu. Anda sebelum Anda tulis wasiat bahwa ini rumah adalah milik ibunya. Hmm. Ya, milik ibunya. Sekarang atas nama saya pinjam nama anak-anak untuk kepemilikan rumah. Tapi sebetulnya buat wasiat bahwa ini milik ibunya. Artinya kalau ibunya wafat dibagi sesuai dengan bagian bagian waris. Suami mendapat anak karena dua orang wanita mendapat dua per tiga, suami mendapat setengah dari harta harta waris dari rumah tersebut. Itu saja untuk menjaga keberadaan harta ini kalau umpamanya nanti uh, dia diceraikan oleh suaminya ya sehingga tidak punya nafkah dari rumah ini bisa diberikan nafkahnya ya yang jelas status harta adalah status dari ibunya tadi tetapi ingin untuk menyelamatkan harta dengan cara demikian tidak masalah wabillahi itu. Baik Ustaz, Barakallah Fikum wa ya, Jazakallahu Khairan Terima kasih atas nasihatnya untuk Bapak Faisal dan kita semuanya Berikut kami angkat kembali bagi khuatal Islam yang ingin bertanya secara langsung di 0218236543. Halo. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Saya dengan Zulfikar. Silakan Pak Zulfikar. Aa, ah, ah. ini lagi dengar radio interaksi dengan Ustadz uh, Arwah Irwandi ya. Silakan. Ada yang mau saya tanyakan bisa. Silakan. Uh, Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullah. Mohon maaf saya lagi di jalan, nggak apa-apa Pak Ustaz ya. Ya, silakan. Jadi gini saya uh, punya kakak abang lah. Nah, jadi dia punya tanah tapi atas namanya perusahaan dia. Tanah tapi tanah perusahaan. Tak memang tanah nah, dia. Jadi uh, eh, atas, uh, eh, tanah ini atas nama PT bukan atas nama dia. Terus? Nah, terus waktu belinya itu join dengan uh, abang saya satu lagi. Iya. Nah sekarang dia mau jual ke sana. Nah dia menentukan harga katakanlah misalkan X gitu. Iya. Nah kalau laku di atas X itu kamu yang usahakan cari pembeli itu jadi milik kamu. Nah, hmm. itu kalau biaya daya semuanya nanti itu uh, notaris segala macam itu uh, tanggung saya, termasuk yang kelebihan dari pajak itu tanggungan saya. Nah, yang ingin saya tanyakan kalau pola begitu yang harga udah ditetapkan, saya bisa menjual lebih dari itu, yang kelebihan itu kira-kira menurut dari ah, gimana, Pak Ustaz? Uh, uh, apa namanya? Boleh nggak? Iya. Bisa aja. Baik. Baik. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Zulfikar atas pertanyaannya. Bisa dipahami Ustaz? Jelas pertanyaan beliau ya. bahwa saudaranya memiliki tanah, mereka dua orang lalu mengatakan kepada beliau, "Tolong jualkan tanah ini dari kami sekian." Sisanya terserah Anda untuk Anda. Tapi Anda menanggung pajak, menanggung biaya notaris seluruhnya. Kami tahu bersih sekian. Bolehkah seperti ini atau tidak? Ya. Sebagian para ulama dalam mazhab Abu Syafi'i tidak membolehkan seperti ini karena beliau melihat ini adalah ijarah, jasa. Ya, jasa untuk mencari uh, pembeli. Ya. Beliau mensyaratkan bahwa ujurah ma'lumah, bahwa upahnya haruslah jelas. Dan sini tidak jelas. Bisa jadi besar, bisa jadi kecil. Tidak jelas. Tapi pendapat yang terkuat dalam hal ini, wallah taala alam, dan ini adalah ada asar dari Ibnu Abbas bahwa ini boleh bentuknya bukan bentuk ijarah tapi dekat lebih dekat kepada ju'alah ya, ya nanti akan kita jelaskan bahwa ada bentuk ijarah dan ju'alah. Ju'alah tidak jelas kerjanya. Ya. Eh, maaf, jelas kerjanya tetapi tidak jelas imbalannya. Ini ju'alah. Atau jelas imbalannya tidak jelas kerjanya. Ju'alah dibolehkan. Waliman ja'a bi himlu ba'iri wa ana Ya. Siapa yang membawa Eh, siapa yang bisa menemukan uh, takaran uh, milik raja yang terbuat dari emas tersebut maka dia mendapatkan upah sebanyak satu mak makanan yang dibawa oleh seekor unta. E, jumlahnya berjelas, tapi pekerjaan tidak jelas dalam hal ini. Makud alehnya, mahal ijarahnya tidak jelas. Maka ini mirip Ju'alah. Dalam kasus yang tadi mirip Ju'alah dan ada asal dari Ibn Abbas diriwayatkan oleh Bukhari bahwa beliau mengatakan bi hadza tsaub kadza fama fawqahu fa huwa lak. Tolong jual kain ini. Harganya sekian. Kalau berlebih sisanya untuk kamu. Ibn Abbas mengatakan ini boleh. Ya. Dan uh, pendapat ini saya kira pendapat yang kuat. Ya, berarti akad antara Zulfikar dengan dua orang saudaranya untuk menjualkan tanah dengan uh, imbalan seperti tadi, hukum asalnya boleh. wabillah taufik. Baik Ustaz, terima kasih atas nasihat dan jawabannya kepada Pak Zulfikar yang bertanya di kesempatan pagi hari ini. Semoga menjadi jawaban yang bermanfaat untuk kita semuanya. Berikut Ustaz kami bacakan pertanyaan yang telah masuk dari pesan singkat. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum Saya Umu Ib Ita di Papua, saya mau bertanya, suami saya bekerja sama dengan saudaranya di suatu bidang usaha, yang mana suami saya mengelola dan saudaranya yang mengeluarkan modal. Tapi modal yang didapat dari pinjaman bank konvensional. Yang saya mau tanyakan, apakah hasil dari usaha itu halal yang didapatkan dari suami saya dan apakah boleh dimakan oleh keluarga? Silakan Ustaz. Iya. Uh pertanyaan yang sama saya kira sering ditanyakan kembali kepada permasalahan khilaf di antara para ulama apakah uang yang didapatkan dengan pinjaman yang ada persyaratan ribanya hmm. sah dipakai atau tidak pendapat yang terkuat mengatakan sah dan ini menurut Hanabilah hmm. berdasarkan hadis Barirah akadnya sah yang tidak sah adalah persyaratan ribanya Ketika akad korsnya sah, ya, maka uang ini di tangan uh, saudaranya tadi sah. Ketika diserahkan untuk menjadi modal mudharabah, modal sebuah usaha sah. Hmm. Dengan demikian, hasil dari usaha tersebut, selagi usaha tersebut adalah usaha yang mubah, ya, dan dalam akadnya, akad jual belinya adalah akad yang terpenuhi persyaratan syariat, hmm. maka hasil keuntungannya pun keuntungan yang halal insyaallah taala wabillahi taufiq. Barakallahu fikum. Terima kasih atas jawabannya. Dan berikutnya kami angkat kembali pertanyaan dari pesan singkat ini dari Abu Firman di Bekasi Ustaz. Pertanyaannya, Ustadz, apakah dibolehkan kita menerima bantuan dari bank untuk membangun masjid dan bagaimanakah hukumnya Ustadz? Tidak boleh. Nah. Hukumnya haram. Cukup. Baik Ustadz. Barakallahu fikum. Kami bacakan kembali pesan singkat yang telah masuk. Assalamualaikum Ustaz ah, Bagaimana hukumnya kita mengikuti asuransi syariah? Mohon penjelasannya Ustaz Ini ada asuransi syariah Asuransi syariah untuk um, apa namanya untuk standarisasinya standar produknya dikeluarkan oleh uh, disetujui oleh para ulama tentang tentang sistemnya tentang sistem tersebut pada tahun 1978 ketika uh, eh, Rabitul Islami yang sebelumnya adalah uh, eh, Hayat Kibar Ulama di Saudi Arabia uh, Dewan Ulama Besar Kerja Saudi Arabia mengharamkan uh, asuransi setahun setelahnya diikuti oleh Rabi Alam Islami Liga Dunia Islam dalam divisi fikirnya yang bernama Lembaga Al-Majma' Al-Fiqhi Al-Islami mengharamkan asuransi mereka setelah mengharamkan mengeluarkan solusinya yaitu mereka namakan takmin ta'awuni atau bisa juga dinamakan dengan takmin islami atau asuransi yang islami di Indonesia mungkin dikenal dengan syariah asuransi syariah eh, secara sistem bisa secara sistem bisa ya ada panduan-panduan yang dibuat kemudian dalam tahun 2000-an al-ma'id syariah atau AIFI atau al-muhasabah al-murajaah di muassasat al-madri islamiyah atau asosiasi atau lembaga yang membuat standarisasi produk lembaga keuangan syariah mengeluarkan produk khusus mi'yar khusus tentang takmin islami atau asuransi Islam secara sistem memungkinkan tapi yang menjadi permasalahan apakah praktek yang ada di lembaga keuangan syariah di negara kita di asuransinya sama sudah dengan sistem itu atau ada hal-hal yang dilanggar sehingga bisa menyebabkan menjadi tidak syariah sama kasusnya dengan uh, perbankan syariah. Secara sistem, secara teori memungkinkan dan bisa. Dan ada beberapa lembaga uh, bank di beberapa negara Islam yang memang betul-betul ketika merubah betul barang yang dikasih kita. Ketika merubah memang ada tanggung jawab untung dan rugi bersama. Ya. ya dan itu bisa tapi prakteknya apakah ada terkadang tidak bisa dipraktekkan tidak dipraktekkan oleh lembaga keuangan tersebut jadi hukum asalnya kembali bahwa asuransi syariah ini adalah uh, ada sistemnya ya kemudian juga mereka yang praktek Indonesia ada juga dewan pengawasnya ya mereka bertanggung jawab bukan kepada uh, lembaga itu saja nah, mereka bertanggung jawab kepada Allah Jalla fi'ula bertanggung jawab kepada masyarakat bila mereka adalah membohongi umat Allah subhanahu wa ta'ala menyiksa mereka sebelum menyiksa para pelaku asuransi tersebut. Ya. Kita sebagai muslim, ya, kita sebagai muslim, kalaulah tidak terlalu dibutuhkan, ya, terlalu tidak dibutuhkan, kan Rasulullah mengatakan, e, man asbaha mu'afan fi jasadih, aminan fi sirbih, walahu qutu yomi, faqad hizat lahu dunya bihadafiriha. Barang siapa yang di waktu pagi bangun dalam keadaan tubuh sehat, kemudian aman di dalam kaumnya, ada dengan kaumnya dan masa aman, kemudian ada makanan tuh hari itu, dunia dan isinya sudah dia dapatkan. Masalah besok besok lagi dipikir, ya, ya berarti kalaulah tidak terlalu penting, artinya maksud artinya anda membeli barang ini, ini mesti harus asuransi. Kalau enggak barang ini enggak bisa Anda beli. Ini baru arti Anda ada hajah kebutuhan yang tinggi akan ini, baru ambil solusi yang syariah. Asuransi syariah bila tidak memungkinkan bila harus tidak memungkinkan beli barang tanpa asuransi ini. Ya, atau Anda ingin mengirim barang dan mesti ada asuransinya. Kalau tidak, mereka tidak mau menerima pengiriman. Bisa mereka Anda minta yang asuransi syariah. Ya, tapi untuk dalam keadaan biasa, Anda alhamdulillah sehat walafiat masalah-masalah pendidikan anak Allah yang menjaminnya Allah yang menjamin tanah tersebut Allah yang balik Pertanyaan berikutnya Ustaz uh, dari saudara Henry di Lampung. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum. Saya mau bertanya, apakah boleh kita bekerja di tempat orang non muslim? Akan tetapi jasa dan pekerjaannya adalah memberikan atau menjaga ternak babi dan apa hukumnya kita menjual pakan ternak tapi berupa pakan sentrat untuk anjing? Soalnya di tempat saya banyak orang-orang yang memelihara anjing. Silakan Uh, mengenai pertanyaan pertama yaitu memberikan jasa. Ya. Uh, yang menjadi permasalahan bukan bukan Anda bekerja dengan non muslim jadi kita katakan hukum asalnya boleh. Tapi jadi permasalahan sekarang adalah mahalul ijarahnya. Mahal al-ijarahnya. Yaitu objek dari akad sewa jasa ini. Jasa yang diberi Anda berikan, apakah jasa yang mubah atau tidak? Yaitu memberikan pakan kepada ternak, babi ternak. Babi ternak yang akan dijual. Ya. ya. Memberikan pada dasarnya Bila Anda memberikan uh, eh, makanan, minuman, bahkan kepada anjing pun pada dasarnya boleh. Tidak ada masalah pada dasarnya. Tetapi bila dalam bentuk seperti ini, mhm. ya, dalam bentuk peternakan, ini jelas akan dijualnya. Jelas akan dijualnya. Kemudian Anda akan bersinggungan dengan najis. Ya, sedangkan Allah mengatakan wasiyabaka Maka pakaianmu bersihkanlah dari najis. Sedangkan Anda akan ya, bersinggungan terus dengan najis yang banyak para ulama mengatakan bahwa uh, anjing dan babi najis ainnya. Ainnya najis. Ya. Maka Allah taala alam ya, dalam hal ini Anda tidak boleh untuk menerima jasa bekerja untuk ini. Menjual konsentrat untuk anjing, khusus untuk makanan anjing dan anjing ini anjing piaraan jangan. Allah Terima kasih atas nasihat dan jawabannya. Dan berikutnya kami masih mengangkat bagi Anda yang ingin bertanya secara langsung melalui telepon di 0218236543. Silakan. Halo. Iya. Silakan Ibu, dengan Ibu siapa di mana? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Dari Ibu Umi di NTB. Silakan Ibu Umi. Iya Pak Ustadz saya mau tanya ini Pak Ustadz. Mm-hmm. Mm, mohon solusinya. Jadi saya punya masalah ini Pak Ustadz. Uh, ada saya jual dagang kecil-kecilan di rumah kan. Mm-hmm. Terus ada teman yang menjalankan. Alhamdulillah pertama, kedua kali, ketiga kali lancar. Kemudian um, sampai tahun berikutnya berhenti uh, titik setoran gitu Pak Ustadz. Apa? berhenti setorannya kan uh, menjalankan barang gitu. Iya iya terus. Jadi sistem kredit. Kemudian sampai uh, hampir satu tahun nggak ada komunikasi gitu. Terus. Terus kemudian alhamdulillah tahun ini menyambung dia uh, memberitahu kalau dia ada masalah ternyata uang hanya itu dipakai untuk biaya berobat orang tuanya. Terus. Terus Eh, sekarang dia sama suaminya karena suami juga baru tahu ditalak ya sama suaminya karena mungkin suaminya merasa nggak dihargai coba Pak Ustaz ditipu gitulah sama istrinya sendiri yang jadi masalah lagi Pak orang tuanya itu meninggal setelah dirawat dengan memakai uang setorannya itu Pak Ustaz iya terus yang jadi pertanyaan saya sekarang suami saya juga sudah tahu masalah ini iya. jadi dia minta teman saya tuh minta tolong sama saya supaya nggak cerita ke suaminya kalau uh, benar-benar dia cer saya cerita nanti akan dicerai gitu Pak Ustaz. Yeah. Jadi suami saya <clears throat> juga sudah tahu, akhirnya suami saya juga minta supaya diselain sama suaminya. Jadi saya bingung. Uh, maaf ibu, saya, ibu ini hal uh, bisnis ini murni beli ibu atau ada saham suami di situ? Oh, enggak ada saya sendiri Pak Ustadz. Sama suami ibu, murni sama suami suami ibu ya, ibu suami nggak ada ikut campur ya? Nggak ada ya, modal saya sendiri. Ya. Cuman saya bagaimana ya solusinya Pak Ustadz? Saya menurut suami saya atau ini teman menolong hmm. apa rumah tangganya gitu hmm, Pak Ustadz. Ya. Solusi yang terbaik ibu, tajawaz ya. anha, tajawaz Allah anki. Maafkan dia, semoga Allah maafkan dosa-dosa ibu. Hmm. Iya saya niatkan begitu Pak Ustadz cuman hmm. suami saya ingin sepertinya kalau usaha seperti ini nanti uh, akan tidak lancar gitu harus istilahnya disiplin gitu dalam usaha hmm. gimana Pak Ustadz ya? Uh, saya kira cukup itu dulu. Cukup Ibu ya. Terima kasih atas pertanyaannya. Terima kasih. Iya, ditunggu jawab. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita hidup di dunia ini bukan materi saja yang menjadi tolak ukur seorang sukses dan tidak dalam kehidupannya. Ada orang-orang yang sukses dengan memaafkan tersebut. Memutihkan hutangnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala putihkan dosa-dosa Anda bila ikhlas karena Allah Jalla fi'ula Ya. Dan pasti akan diganti oleh Allah. Karena Anda berdagang dengan Allah. Ya. Qul adullukum ala tijaratin tunjikum min adzabin alim. Ya. Tunjukkan perdagangan dengan Allah Subhanahu wa taala yang menyelamatkan kita dari siksaan yang pedih. Dan Allah tidak akan menyinyiakan kita. Bila ibu ikhlas, katakan kepada suami, apa hak anda untuk campur urusan bisnis saya? Ini dari awal sampai akhir adalah modal saya. Saya ingin maafkan dia. Salah seorang agnia diceritakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa dia memiliki piutang dalam bentuk pembayaran kewajiban dari pihak kedua kepada dia. Kemudian <clears throat> dia selalu mengatakan kepada debt kolektornya, para budaknya yang ingin menagih hutang, ya, tajawuz al maksirin. Bila kalian temukan orang yang susah, putihkan hutang yang ada masalah. Ketika dia menghadap Allah Subhanahu wa taala, ya, kata Allah, "Nahnu ahakku bitajawis min." Kami lebih berhak untuk menghapuskan dosa-dosanya. Maka dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala dosa-dosanya. Ini di akhirat. Di dunia pasti Allah tidak akan menyanyiakan kita ya sampaikan kepada suami saya tahu bila wanita ini adalah benar dan selama ini kita lihat usaha dia bagus tapi dia dalam kondisi tertentu karena ibunya sakit siapa yang tidak ingin membantu ibunya ya walaupun dia memang salah tidak berbicara dahulu ya tapi dalam keadaan mungkin khawatir kalau dia, dia bicarakan mungkin saya tidak memberikan pinjaman ya maka katakan kursi. anda ini terjadi pada diri ibumu apa yang kau lakukan ya maka dengan demikian Allah tidak akan menyiakan bisnis Dan katakan kepada suami bahwa ini awal bisnis dari Allah Bila saya berikan karena Allah subhanahu wa ta'ala Ikhlas karena Allah Allah akan ganti dari sisi yang lain ya, Ini adalah satu sisi Dari sisi yang lain Selain itu Anda membantu teman tadi juga Untuk menyelamatkan rumah tangganya Tapi bila Anda ketahui bahwa dia tidak benar beritanya, ceritanya Atau tetap ingin juga Anda mengambil ke Anda, silahkan. Tapi kesempatan yang besar bisa membantu orang tua teman yang pernah sama-sama berbisnis dengan kita, ya, dan berhasil, tapi kemudian anda bermasalahan dia, ya, hilang kesempatan tersebut mendapatkan pahala dari Allah, ini Anda ambil Anda boleh. Mungkin dengan cara sampai dia sudah kehilangan orang tuanya. Jangan sampai kehilangan suaminya lagi dengan cara seperti demikian tidak ada masalah sampaikan kepada suaminya kasusnya, tapi katakan kepada suaminya ya bahwa ini jangan merusak rumah tangga Anda. Utang utang istri Anda bukan utang Anda. Sebagaimana saya permasalahan bisnis saya dengan dia bukan urusan suami saya juga, begitu juga tidak ada urusan Anda. Saya tidak akan nuntut kepada Anda sebagai suami. Ya. Utang-utang dia, dia yang bertanggung jawab nanti, ya, dia akan membayarnya, ya, baik di dunia maupun di akhirat. Saya kira cukup jelas ya. Alaikum warahmatullahi wabarakatuh. dan berikutnya kami masih mengangkat uh, melalui telepon Ya, satu silakan, lagi satu ya. Lagi. Kami berikan satu lagi kesempatan. Ya, halo, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Ibu siapa di mana? Dengan Umar Hati sekarang. Silakan. Pertanyaan. Ana mau tanya. Ya, Ibu, silakan. uh, bagaimana hukumnya asal barang yang kita beli yang asalnya riba. Asalnya apa Ibu? Asalnya riba. Maksudnya bagaimana kasusnya Ibu? satu satu contoh KPR rumah. Ya. Uh, sudah tahu riba, tapi diteruskan sehingga sampai lunas. Apakah sudah lunas itu menjadi halal tidak riba? Apa tetap riba gitu Ustaz? Terus kalau kalau jawabannya riba gimana cara meng mensucikannya barang yang tadinya riba supaya halal ya terus membelinya muslim tadi bagaimana membelinya dengan cara kredit oh, gitu, riba KPR konvensional ya, ya. ya. saya dipahami Ustaz, jawabannya ya, Ustaz ya. ya. terima kasih Ibu Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Allah Subhanahu wa taala mengatakan faman ja'ahu min rabbih fantaha falahu ma salafa amru ila Allah Wa man 'ada faulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Bahwa siapa yang datang kepadanya peringatan Allah Subhanahu wa taala. Eh, dan ayat ini tentang riba. Mm -hmm. Datang dan dia mengetahui bahwa ini riba diharamkan oleh Allah. Fantaha. Dia berhenti. Falahu ma salaf. Yang telah berlalu semoga dimaafkan oleh Allah. Tapi siapa yang kembali dan terus melakukan riba, mhm. faulaika ashabun nar. Allah mengatakan mereka adalah orang-orang yang masuk ke dalam neraka. Hmm. Mereka kekal di dalamnya. Masalah kekal di dalam sini penafsiran para ulama berbeda. Maksud kekal di dalam sini yang jelas dalam akidah sunnah wal jamaah tidak selama-lamanya ya bila itu masih dosa selain syirik. E, kemudian maka seorang muslim yang merindukan untuk bertemu dengan Allah dan merindukan untuk masuk ke dalam surganya secepatnya berhenti dari kasus ini. Hmm. Dalam kasus dia mungkin lalai segala macam dan terus saja dan sampai selesai kontrak uh, eh, KPR-nya, mm. kreditnya. Bagaimana status rumah ini? Apakah menjadi milik dia atau tidak atau status sebagai harta haram? Ya. Uh, pembeli rumah ini dia memang pelaku riba sebagai pemak pemberi makan, mm. bukan yang dia makan. Mm. Ya. Dia yang dirugikan dalam hal ini. Mm. Selain dia memberikan uang riba Selain itu dia juga dirugikan ya dalam bentuk berdosa kalau pelaku sebagai mukilah riba, hmm. pemberi makan riba. Tapi status rumah ini, status rumah ini, dia kan belinya bukan dengan bank tadi. Hmm. Dia beli ke developer dan bayar DP ke sana. Akad jual beli sah tidak ada masalah. Yang ribanya adalah dia kurang uang, pinjam uang ke bank, hmm. ini akad riba. Dua akad di sini. Hmm. Satu akad jual beli dengan developer sah kurang uang pinjam uang ke bank nah. dengan cara riba. Perbuatannya dengan bank ini berdosa, hmm. dosa besar, yang jual beli tidak ada masalah. Konsekuensi dari jual beli tidak ada masalah tadi jual beli yang saat terpenuhi hmm. syaratnya, maka rumah murni menjadi milik dia. Hmm. Ya. Ketika itu ya, ditempatin insya Allah tidak masalah. Hmm. Dijual lagi hartanya pun halal hasil penjualannya. Hmm. Wabillahi taufik. Ustaz mungkin cukup uh, eh, mau Saya kira cukup. Kita, Ustaz. Ya, tanya. Jazakumullah khair dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan uh, pemahaman kepada kita dalam masalah dirinya ya sehingga kita bisa menyelamatkan diri dan keluarga kita dari hal-hal dalam kehendak Allah Jalla Assalamualaikum warahmatullahi